Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane ora muni kakeane mau muni kurang asem ngono tok. Nah <laughs> kakeane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakeane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka matur jadid kok diragukan mabrurnya. Dadi luwe Jenengan atok misoi timbang muni ngoten niku men. Unjena ra pangeran kok darane ra mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan sampean darane apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan Lah aku wis biasa menisah dadi aku menisah wae Seperti bangun siji sakake umatnya Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi Andra ketemu pangeran sah ora sah milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi nopo marhalaten. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi Jeda itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat ini sampean latihan ngaji kayak ben boten ben boten sombong. Meskipun nah, sampean raklar kaji gelem ngono lagi ya sombong, pepe raklar ra belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo alim kula padahal kula dereng kaji. Sama tak ceritani, Zati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Zati Nabi Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Nabi Zati Nabi Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Dia ya mungkin, tapi jedah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas. Niki penting kalau aturakan. Nah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atas alam lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang nyaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Medina, itu lewati Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang produk perdebatan-perdebatan mondok kan juga ada tahu kerungu-kerungu sidik fakir. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah. Wawahi demi Allah saya ndak akan ngelewati Jakarta. Dia sumpah di darat. Wawahi saya tidak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidak no Jakarta. Bariku dek numpak pesawat ke Surabaya, Moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat. Ya melanggar sumpah. Wong dek nih lewat liwat Jakarta. Orang sindaran ini melanggar sumpah. Uang masuk terang liwati Jakarta, yo ya orang liwati Sikile, orang liwati secara. Tapi nak yang dhuwur yo ya Ora dihitung. Wong ning dhuwur. Nah, justru nak sing darani ra dihitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat malah bro-bro-bro itu perkara ini. Mergo ora iso misale secara fakih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya ruhen liwat liwat dua pesawat terus kamu liwat ruhen, di dua pesawat. Omahku dure bar, aku bar diliwati Pak SBJ. Mergo Pak SBJ bar ning Yogya terbang dure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBJ bar liwat aku <laughs> Mergo ne liwat dure. Sah mboten mboten sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabruran. Jadi kalau kemarin tahun kemarin itu sampai rame satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakai pakaian ikhram dari Solo. Sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah, sing pun mepet kan haji ini berangkat ke Solo langsung Mekah kan. Langsung musim apa? Haji. Buat nak yang sama dengar kalau yang akhir itu ikhramnya di pesawat apa di jeda? Pesawat kan? Nah, mereka Nah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Kemudian anggo pakaiannya neng putih Solo. Ya tapi resikonya nih iku ya, nampun kadung nganggu pakaian ikhram dia sudah niat kalau melanggar ikhram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya berda. Coba ya ceritane wong-wong niku. Wong-wong kabeh ya wong awam-awam niku. Bareng nguyah bengok-bengok perkara ini jebule cek kado. Kalau dulu kan, kalau dulu ya anak kiai ya kiai sering konco akrab ya ketua-ketua KPI kan. Ya akrab kula sebagian niat apik, sih niat elek. Mesti gue takut takut, tapi harus usah bayar niatin gue gue ya, ya, Kacau dadi rata-rata ketua KPI ya akrab kula. Karena nak mamang takut, tapi harus usah bayar. Nah, ini berarti yang kaji sitok untuk satu juta, borong juta. Dan, ini. Warga ini diprotes perkara ikhram mikot ini meriang. Wah piye Gus? kalau nak ikhram saking pesawat itu dinyak wong alim-alim Mekah termasuk dinyak jenengan. Tapi nak badai ikhram keng jedah, gak dinyali di dipisoi tiang-tiang haji jari meragukan apa kemabruran. <laughs> hal, hal seperti itu, gak memang gak repot. Cara kula gak? Nah, sampean haji sanut ae pembimbinge. Sementing orang kon celananan jin ngoten mawon sing Banyak repot nama selama. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ikhram dari jeda itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah. Beberapa ulama kita juga bilang sah. Lah takbir yang di fatul Mu'in, di saranya Fathul Mu'in, di I'anah itu. Itu jeda yang dulu. Jeda yang dulu itu pelabuhannya memang mepet mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malik. Kalau yang jedah dulu, itu pelabuhannya itu mepet Mekah. Itu tidak meyakini kan nak jaraknya di atas marhalat. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu jauh sekali wong numpak bis ya kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan, numpak bis kesel ya suwi ratok-tok. Wonten sing ngitung di catatan debat resmi itu 120. Berarti mun susuk tuh. Susuk kada kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyamba, nggih kitab piyamba, kitab nih maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode. Terus kitab I'anah di Karang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 nopo kilo. Saniki pelabuhan buatan nenten karena ada ada yang lewat kapal laut, lewat airport. Niku sekarang binten 120. Melani pentingnya istihad. Istihad itu pokoknya anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi rian nitih nopo Unta kan. Terus Nabi nek numpak mau maca nopo. Subhanalladzi di lana hadza wa ma kunna lahu mukrin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak kijang Innova utawa numpak bis. Aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku menunggu numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetap maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso onto. Ya suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah anake anut sunah rasul maca donga subhanallah di ngenteni sing mbok tumpaki. Unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta oh, ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ya repot. Mulane wong apa-apa sini rasul iku ya ana klirune, tapi kowe nglirokno ya goblok kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya kita goblok ya sisi goblok ya agak tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik kijang pun ya mojo subhanallah di padahal kijang tentu tidak onto kan. Ya, buatan kijang nggak buatan. Nah, sama mikot yang ditengkutungkan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setara arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya alam lam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok jeda ora digawe mikot. Lah ulama mamang kan yang gawe sok jadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar tuh berani menentukan dari irkan jadi mikot padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ilah yomil kiamah. kita kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya nggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, kok gremang-gremeng kondo santrine dhewe rawani polemik. Kiai iki anut negara, ilmune didakok ndi piye kok urusan negara.